mengumpulkan antara harapan dan rasa takut kepada Allah. Antara rasa takut kepada Allah dan berprasangka baik bahasanya Allah juga maha pengampun. Digambarkan itu seperti dua sayap. Yang ingin meluncur menuju ridha Allah, maka harus dengan dua sayap. Yang pertama adalah sayap roja, sayap khauf, rasa takut. Yang kedua adalah harap. Kenapa kita harus ada amal baik? Maka untuk memacu kepada amal baik berharap. Agar kita tidak bermaksiat maka takutlah kepada Allah. Maka ini dua sayap yang tidak bisa dipisahkan. Kalau hanya sebelah saja kita pakai bablas Maka kalau ada orang hanya mengedepankan rasa takutnya kepada Allah tapi tidak ada harapan kepada Allah, maka akan menjadi hamba yang putus asa dan tidak ada yang putus asa kecuali mereka itu adalah orang-orang yang rugi dan tidak akan berputus asa kecuali orang-orang kafir. Kemudian begitu selanjut begitu juga jika ada orang yang dikuasai dengan harapan toh ngerti Allah Maha Pengampun tapi tidak ada rasa takut di dalam hatinya lihat dia bermaksiat segede apapun dia ngomong nanti pun juga diampuni oleh Allah kurang ajar seingat kami sampaikan kurang ajar maka perlu ini digabungkan dua-duanya akan tapi ada keadaan tertentu harus mengedepankan sisi harap misalnya di saat orang dalam keadaan sakit menjelang mati wafat. Maka yang perlu dihimbau kepada orang tersebut apa? Harapan Allah Maha Pengampun, Allah akan menjadikan dia ahli husnul khatimah. Jangan sampai ditakut-takuti dengan segala dosa lalu dia menjadi orang putus asa dengan rahmat Allah dan putus asa dengan rahmat Allah merendahkan Allah. Menjadikan Allah